Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, masih kita bersama kita Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Allah dan masih beliau menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat jadi insyaallah hari ini akan kita bacakan eh, ayat-ayat yang beliau sebutkan yang merupakan dalil bahwasanya Allah memiliki sifat al-wajah bahwa Allah memiliki sifat wajah Demikian pula bahwasanya Allah memiliki dua tangan dan bahwasanya Allah memiliki sifat al-ain yaitu mata. Beliau mengatakan rahmatullah wa qablihi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Wa qawlihi dan juga firman Allah kata beliau ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام dan akan tetap wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran wal ikram dan memiliki kemuliaan kullu syai'in halikun illa wajha segala sesuatu akan musnah akan binasa illa wajha kecuali wajah Allah azza wajalla dalam dua, dua ayat ini Beliau rahimahullah yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara sifat Allah Azza wa Jal adalah al-wajah. Dan bahwasanya Allah memiliki sifat wajah. Sebagaimana di antara dalilnya adalah yang beliau sebutkan di dalam kitab ini yaitu firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan akan tetap ada Ya yabqa wajah Tuhanmu yang memiliki al-jalal yang memiliki kebesaran wal ikram demikian pula yang memiliki kemuliaan sebelumnya Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan segala sesuatu yang ada di atas bumi kullu man 'alaiha fan maka dia akan musnah akan binasa semua yang ada di permukaan bumi akan musnah, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram dan akan tetap ada wajah Rabbmu yang memiliki al-jalal, yang memiliki kebesaran wal ikram demikian pula yang memiliki pemuliaan. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada di permukaan bumi semuanya akan binasa apa yang ada di permukaan bumi semuanya akan binasa manusia hewan demikian pula tumbuhan bangunan yang ada di atasnya kullu man 'alaiha fan semuanya akan binasa adapun Allah azza wa jalla maka akan tetap wajah Allah Subhanahu wa taala Zul Jalal wal Ikram yang memiliki kebesaran. Jadi maksud dengan Al Jalal adalah Al Azamah yaitu kebesaran. Al Ikram yang memiliki pemulia Ada yang mengatakan maksudnya Allah SWT zul ikram yang memiliki kemuliaan bahwasanya Allah memuliakan hamba-hambanya yang soleh memuliakan para nabinya zul jalali wal ikram Allah memiliki kebesaran dan Allah juga memiliki pemuliaan maksudnya adalah memuliakan hamba-hambanya yang soleh memuliakan para nabinya Demikian pula ada yang mengatakan bahasanya dul ikram maksudnya adalah ahlun ayyukram. Bahasanya Allah SWT adalah berhak untuk di, dimuliakan, untuk diagungkan. Wa yabqa rabbika dzul jalali wa ikram dan akan tetap wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan dialah yang memiliki kemuliaan. Ini menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah wajah dan bahasanya Allah SWT memiliki wajah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samia Apakah engkau mengetahui di sana ada sesuatu yang serupa dengan Allah? Kewajiban seorang muslim ketika mendengar ayat seperti ini adalah beriman dan mengimani sifat Allah yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu Allah memiliki wajah akan tetapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Kemudian kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan musnah illa wajahahu kecuali wajah Allah SWT dan ini juga menunjukkan ya bahwasanya Allah SWT memiliki wajah dan segala sesuatu akan hancur dan binasa kecuali Allah SWT adapun Allah maka di antara nama Allah ada adalah Al-Hayy Allahu la ilaha illa huwal al qayyum al hayyu artinya adalah maha hidup sempurna kehidupannya dan sangat sempurna kehidupannya kehidupan yang tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan meninggal dunia. Allah SWT adalah Al-Hayy. Dan Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Dalam kau bertawakal kepada zat yang Maha Hidup, la yamut yang tidak akan meninggal. Adapun makhluk maka dia akan meninggal dan seandainya dia kekal maka dia kekal dengan kehendak Allah SWT memang Allah SWT menghendaki dia kekal sebagaimana kekalnya surga ya kekalnya neraka maka ini kekal tetapi dengan kehendak Allah bukan dengan dengan sendirinya dia kekal dengan kehendak Allah dan Allah menghendaki kekalnya surga dan juga dan juga neraka nah baik di sana juga ada firman Allah SWT yang lain yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ أَوَجِهِ اللَّهِ dan tidaklah kalian berinfak kecuali untuk mengharap wajah Allah demikian pula firman Allah SWT وَالَّذِينَ صَبَرُوا إِبْتِغَاءَ أَوَجِهِ رَبِّهِمْ dan orang-orang yang bersabar karena mengharap wajah Rabbnya atau Rabb mereka dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki wajah. Adapun di dalam hadis Nabi SAW, maka di sana juga ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki wajah. Ya di antaranya adalah eh, sabda Nabi SAW ya ketika beliau mengatakan kepada seseorang uh, uh, ucapan seseorang kepada Nabi SAW ya ketika beliau saw alaihi membagikan uh, sesuatu yang membagi-bagi sesuatu kepada para sahabatnya. Maka ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi saw, alaihi "Inna hadhi la matun ma urida biha wajhullah." Sesungguhnya ini adalah pembagian yang tidak diinginkan yang dengannya wajah Allah. Dan ini ucapan laki-laki ini adalah ucapan yang Eh, tidak eh, sopan kepada Nabi SAW ya eh, dia mengatakan ucapan seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain ya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tiga orang laki-laki yang terjebak di dalam gua dan tertutup oleh batu yang besar sehingga masing-masing di antara mereka berdoa kepada Allah azza wajalla dan menyebutkan amalannya masing-masing yang mereka andalkan. Ya, kemudian eh, masing-masing di antara mereka mengatakan Allahumma in kunta au in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik farrij 'anna ma nahnu fi. Masing-masing di antara mereka mengatakan ya Allah seandainya apa yang aku lakukan adalah ibtigha'a wajhik yaitu untuk mengharap wajahmu maka keluarkanlah kami dari apa ya keadaan kami yang sekarang ini keluar kami keluarkan kami dari kesusahan kami yang sekarang ini dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat sifat wajah saya sebutkan di sini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ya ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته Beliau mengatakan, yaitu Imam رحمه الله Allah SWT, Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang datang dengannya kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan digambarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa anna lahu wajhan biqaulihi kullu syai'in halikun illa wajha wa qaulihi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian setelah itu al-Imam Syafi'i beliau mengatakan dan bahwasanya Allah memiliki wajah dan bahwasanya Allah memiliki wajah dengan atau dengan dalil firman Allah kullu syai'in halikun illa wajha segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah wa qawlihi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram demikian pula firman Allah dan akan tetap ada wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan memiliki kemuliaan dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara akidah Imam Syafi'i dan akidah beliau sama dengan akidah imam-imam yang lain yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu yang tidak keluar dari pemahaman para sahabat radhiyallahu baik di dalam masalah ibadah, baik di dalam masalah akidah, baik di dalam masalah nama dan juga sifat Allah azza wajalla. Kemudian di sana ada Al Imam Ibnu Khuzaimah dan Al Imam Ibnu Khuzaimah An-Naisaburi ini juga termasuk ulama madhab Syafi'i yang beliau meninggal dunia pada tahun 311 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 311 Hijriah. Beliau mengatakan, فَنَحْنُ وَجَمِعُ عُلَمَائِنَا مِنْ أَهْلِ ahli al-Hijaz wa Tuhama wa Tihama wal أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا أن يشبه أن يشبه أن يشبه, أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة al Beliau mengatakan yaitu Ibnu Khuzaimah, maka kami dan seluruh ulama kami dari negeri Hijaz, dari Tuhamah, dari Yaman, dari Irak, dari Syam, dari Mesir. Madhabuna, madhab kami, kata beliau, adalah kami menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Seperti yang sering kita sampaikan. Madhab kami kata beliau adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Apabila Allah SWT menetapkan di dalam Al-Quran, yang menetapkan sebuah sifat, maka kita sebagai orang yang beriman, menetapkan apa yang Allah tetapkan. Nukiru bidhalika bi'al-sinatina. Kami mengikrarkan dengan lisan kami. Ikrarkan dengan lisan kami. Wa dzalika biqulubina dan kami membenarkan hal itu dengan hati kami, dengan lisannya juga dengan hatinya. Ya, bukan hanya dengan lisannya saja kemudian hatinya mengingkari seperti orang-orang munafik tidak. Ya, tetapi yang beliau mengatakan kami ikrarkan ini dengan lisan kami dan kami yakini dengan hati kami. Sama antara hatinya dengan lisannya. Min ghairi an nusyabbiha wajha khaliqina biwajhi ahadin minal makhlukin Kemudian setelah itu beliau mengatakan tanpa kami menyerupakan wajah Rabb kami, wajah Khaliqina yaitu wajah pencipta kami Allah Azza wa Jal dengan wajah salah seorang di antara makhluk. Ya, kita, beliau mengatakan kita menetapkan dan kita ikrarkan dan kita yakini dengan dengan hati kita tetapi tanpa tasbih tanpa menyerupakan wajah Allah Azza wajal dengan wajah salah satu salah seorang di antara makhluknya. Ini adalah aqidah ya Ibnu Husaimah dan beliau adalah termasuk ya ulama eh, di dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Di sana ada ulama yang lain yaitu Ibnu Mandah, eh, Ibnu Mandah. Beliau mengatakan min sifatillahi azza wajal allati wasafa biha nafsahu qawluhu kullu shay'in halikun illa wajha. Wa qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'idhu bi wajhillah minan nar al fitan kulliha. Ya, beliau mengatakan itu Ibnu Manda dan Ibnu Manda ini adalah ya, seorang ulama uh, dari Al-Asbahan ya dan beliau meninggal pada tahun 395 Hijriah ya 395 Hijriah ya kurang lebih 1000 tahun yang lalu atau 1100 tahun yang lalu. Beliau mengatakan termasuk sifat Allah Azza wa Jalla. Yang termasuk sifat Allah Azza wa Jalla yang dengannya Allah mensifati dirinya adalah firman Allah kullu syai'in halikun illa wajha. adalah firman Allah yang ditunjukkan oleh firman Allah segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Maksudnya adalah di antara sifat Allah adalah wajah. Dan juga firman Allah, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Demikian pula firman Allah akan tetap wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Dan dahulu Nabi saw beristi'adah yang memohon perlindungan dengan wajah Allah. Ya dahulu Nabi saw memohon perlindungan dia dengan menyebut wajah Allah dengan wajah Allah minan nar memohon perlindungan dari dari neraka dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya e, sifat Allah itu wajah ini telah datang dari yang baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sehingga seorang muslim seperti yang sudah sering kita sampaikan dalam kita beriman dengan apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan apa yang datang dari Rasulullah SAW berupa sifat-sifat Allah SWT tanpa kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat sifat makhluk. Nah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan e, dua ayat yang isinya bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Bahwasanya Allah memiliki sifat tangan. Wa qawlihi dan juga firman Allah Ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya Wa dan juga firman Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, karena ayat sebelumnya qala ya iblisu ma mana'aka an an tasjuda lima khalaqtu bi Allah mengatakan ya iblis, wahai iblis. Itu ketika Allah SWT menyuruh malaikat untuk bersujud eh, kepada Adam yaitu sujud penghormatan Kemudian mereka bersujud kecuali iblis. Enggan untuk bersujud yang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, Allah berarti ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Wahai iblis, apa yang menahanmu? Apa yang menghalangimu untuk bersujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua rakaat. Jadi saya untuk sujud yaitu sujud penghormatan ya bukan sujud ibadah karena sujud ada sujud penghormatan ada sujud ibadah sujud ibadah hanya untuk Allah jadi ini adalah sujud penghormatan apa ya menghalangi wahai iblis untuk bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua kedua tanganku dan ini menunjukkan ya firman Allah lima khalaqtu biyadai yang aku ciptakan dengan kedua tanganku menunjukkan bahwasanya Allah SWT di antara sifatnya Allah memiliki kedua tangan. Ya ya artinya adalah dengan dengan kedua tangan. Demikian pula firman Allah wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kaifa yasha. Dan orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, terikat. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Sungguh telah terbelenggu tangan-tangan mereka. Wa lu'inu bima qalu dan mereka dilaknat dengan sebab ucapan mereka ini. Bal yadahu mabsuqan mabsuqata mabesuk, mabsuqatani yunfiqu kaifa yasha bahkan kedua tangan Allah adalah adalah terbuka yunfiqu kaifa yasha dan Allah SWT berinfak kaifa yasha sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya Allah memberikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan di dalam ayat ini yang kembali ya beliau rahimahullah yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang berdalil dengan ayat ini bahwasanya di antara nama Allah adalah di antara sifat Allah adalah ya. Allah SWT memiliki tangan dan bahwasanya tangan Allah ada dua. Dan Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani. Ya, bahkan dua tangan Allah adalah terbuka. Artinya bukan ya bukan e, terbelenggu sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi yunfiqu kaifa yasha dan Allah Subhanahu Allah Taala memberikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Orang-orang Yahudi yang sebagaimana kebiasaan mereka mereka eh, menghina Allah Taala dan terkadang mereka menghina para rasul yang diutus kepada mereka. Ya bahkan mereka Eh, membunuh sebagian dari Rasul yang diutus kepada mereka. Di antara ucapan mereka yang isinya adalah penghinaan kepada Allah SWT adalah ucapan orang-orang Yahudi yadullahi maghlulah. Mereka mengatakan bahasanya tangan Allah ini terbelenggu. Dan maksud tangan Allah terbelenggu adalah bakhil. Ya, maksudnya adalah Allah bakhil. Allah tidak mau memberikan ya Allah memiliki tetapi Allah tidak memberikan. Jadi orang Arab mengatakan Ya yaduhu maglulah, ya tangan dia terbelenggu. Maksudnya adalah ingin mengungkapkan bahwasanya dia adalah orang yang bakhil, yaitu tidak yang kikir, yang tidak mau memberikan kepada yang lain. Ya, yadullahi maglulah. Oleh karena itu datang di dalam ayat yang lain, itu di dalam surat Al-Isra, Allah SWT melarang kita untuk bakhil, Ya Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutuha kullal basti. Ya Allah mengatakan dan janganlah engkau yang menjadikan tanganmu maghlulah. Janganlah engkau menjadikan tanganmu ini terbelenggu. Maksudnya apa? Janganlah engkau bakhil. Ya jangan menjadi orang yang bakhil. Dan bakhil ini adalah sifat yang tercela. Yang seseorang memiliki yang harta memiliki kekayaan tetapi dia kafir untuk menginfakkan hartanya ya di jalan yang Allah ridhai. Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Maksudnya jangan janganlah engkau bakhil di dalam hartamu. Wala tabsutuha kullal basti. Demikian pula jangan engkau terlalu berlebihan di dalam berinfak terlalu berbakhil jangan demikian pula berlebih-lebihan yang di dalam mengeluarkan uang ya sampai menyanyiakan harta yang mengeluarkan harta tidak pada tempatnya maka ini juga dilarang jadi yang di, yang, yang disuruh adalah pertengahan yaitu mengeluarkan harta sesuai dengan apa yang Allah ridhai tidak bakhil dan juga tidak keterlaluan di dalam di dalam berinfak. Ini menunjukkan bahasanya makna dari maghlulah di sini adalah terbelenggu di sini masih ingin menunjukkan yang mereka ingin mensifati Allah dengan al-bukhl yaitu mensifati Allah dengan kikir dengan kebakhilan. Kemudian Allah SWT membantah mereka dan mengatakan ghullat aydihim. Yang terbelenggu, yang terbelenggu adalah mereka. Yang tangan-tangannya terbelenggu adalah mereka itu orang-orang Yahudi dan dikenal sebenarnya orang-orang Yahudi mereka adalah orang yang sangat cinta dengan dunia sangat cinta dengan dunia dan takut mati dan mereka dikenal sebagai orang yang bakhil ya dikenal sebagai orang yang bakhil yang tidak memberikan kepada kepada yang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam uh, firman Allah yang lain Allah mengatakan am lahum nasibum minal mulki fa la nasa apakah mereka yaitu orang-orang Yahudi memiliki bagian dari al-mulk dari kekuasaan kemudian Allah mengatakan fa la nasa seandainya mereka memiliki kekuasaan memiliki harta yang melimpah niscaya mereka tidak akan memberikan kepada manusia meskipun hanya nakirun meskipun hanya sekecil ya sekecil apapun ya dan ini maksudnya adalah uh, uh, maksudnya orang-orang Yahudi mereka dikenal sebagai kebakilannya. Makanya Allah mengatakan fullat aidihim. Yang yang bakhil, yang kikir itu adalah mereka sendiri. Yang terbelenggu tangannya adalah mereka sendiri. Wa lu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat karena sebab apa yang mereka ucapkan. Karena mereka mengucapkan ucapan yang besar yaitu menghina Allah SWT. Dia mengatakan bahwasanya Allah bakhil dan maksudnya Allah tidak memberi. Ya, lu'inu bima qalu dan mereka dilaknat dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan yaitu dilaknat oleh Allah ya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani akan tetapi bahkan kedua tangan Allah ya Allah mengatakan yadahu yang kedua tangannya dan ini menunjukkan bahasanya Allah SWT memiliki dua tangan. Mabsuqatan. Kedua tangan Allah terbuka. Maksudnya adalah Allah memberikan. Ya. Kedua tangan Allah terbuka maksudnya adalah Allah memberikan. Allah tidak kikir, Allah tidak tidak bafil. Yunfiqu kaifa yasha. Allah SWT memberikan sesuai dengan kehendak Allah. Allah berikan kepada sebulan sekian, Allah berikan kepada sebulan sekian. Yunfiku kaifa yasha Allah taala memberikan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahasanya Allah fakir. Bagaimana e, bahasanya Allah SWT fakir? Bagaimana mengatakan bahasanya Allah fakir? Yang padahal Allah SWT ya tidak ada kenikmatan yang kita rasakan ya kecuali itu berasal dari siapa? Dari Allah. Ya, tidak ada kenikmatan yang kita rasakan kecuali itu berasal dari Allah swt. Allah swt. mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang datang yang yang uh, yang ada pada kalian, maka itu adalah dari Allah swt. wa ma bikum min Ya, silakan masing-masing mencoba untuk menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Ya kenikmatan hidup, kenikmatan kesehatan, kenikmatan makanan, kenikmatan pendengaran, kenikmatan penglihatan dan seluruh kenikmatan yang saya apabila kita menghitungnya kita tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut. Itu semua adalah dari Allah. Ya Allah ma'bikum min ni'matin minallah Ya dan kenikmatan yang kalian rasakan semuanya adalah dari Allah SWT. Dan Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumuh dan Allah telah memberikan kepada kalian dari apa yang apa yang kalian minta. Ya Allah telah memberikan kepada kalian apa yang atau sebagian dari apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan ini sekali lagi adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahasanya Allah berhasil dan bahwasanya tangan Allah terganggu. Ya, baik. E, jadi dua ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Ya, memiliki dua tangan ini harus kita tetapkan sebagaimana datangnya. Tidak boleh kita, kita serupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Demikian pula tidak boleh kita tolak. Kemudian mengatakan Allah tidak punya tangan. Maka ini juga termasuk membantah dan membangkang dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Demikian pula tidak boleh kita takwil. Ya kita takwil, kita rubah maknanya. Mengatakan bahasanya tangan Allah di sini maksudnya adalah pudro. Tangan Allah di sini maksudnya adalah pudro, yaitu Allah SWT memiliki sifat pudro. Ya bahasanya Allah memiliki sifat uh, memiliki kemampuan. Ya, ini adalah takwil yang batil. Ya takwil yang batil dan takwil seperti ini tidak dibenarkan. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya mentakwil e, mentakwil tangan Allah dengan kudrah adalah e, takwil yang batil. Ya firman Allah SWT ketika Allah mengatakan Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang mencegahmu, yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya seandainya yap di sini atau tangan di sini diartikan dengan kudroh. Yang diartikan dengan kudroh yaitu dengan dua dengan kemampuan. Berarti kita mengartikan wahai iblis apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua dengan kedua kudrahku dengan kedua kemampuan tentunya ini adalah makna yang salah Allah SWT Allah ala kulli syai'in qadir Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu membatasi kudrah Allah dengan dua ya dengan dua dengan dua dengan dua kudrah ini adalah perkara yang batil ya dan seandainya ini maknanya adalah dengan kemampuan Allah maka ini e, maknanya juga salah karena maksud Allah SWT ya di dalam ayat ini berkata kepada iblis dan mengabarkan kepada iblis bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya maksudnya adalah ingin menunjukkan keistimewaan Adam ya Adam dibandingkan yang lain ya dan di antara keistimewaannya bahasanya Allah menciptakan Adam lain dengan yang lain. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ya seandainya maksudnya adalah dengan kemampuan Allah, dengan putra Allah, maka tidak ada istimewanya ada. Karena semua makhluk ini diciptakan oleh Allah dengan putranya, dengan kemampuannya, dengan kemampuan Allah. Ya seandainya maksud dari ya di sini adalah putra, tentunya ya isinya bukan keistimewaan. Padahal Allah SWT di dalam ayat ini ingin mengabarkan kepada iblis di antara istimewa Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kalau maksudnya adalah kudrah yang sama antara Adam dengan yang lain. Maka iblis juga di, di, diciptakan oleh Allah dengan dengan kudrahnya. Ya dan juga makhluk yang lain diciptakan oleh Allah dengan dengan kudrah Allah azza wajalla. Baik. disebutkan di sini ucapan dari Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah di dalam kitab beliau Risalah ila Ahli Thagr. Ya di dalam kitab beliau Risalah ila Ahli Thagr yang, yang yang ada di dalam halaman 225. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu azza wa jalla yasma'u wa yara wa وأن له تعالى يدين mabsuqatain. Beliau mengatakan dan mereka yaitu ah, ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat telah bersepakat berijma bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat dan bahwasanya Allah memiliki dua tangan yang terbuka wa anna lahu ta'ala yadaini ini bahwasanya Allah Swt memiliki dua tangannya yang terbuka. Seperti yang disebutkan oleh Allah, bal yadahu mabsuqatan dan bahwasanya Allah tangannya terbuka. Dan ini diucapkan oleh Al-Imam Abdul Hasan al Ashari di dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghr. Kemudian al-imam yang lain yaitu Imam Abu Bakar Al-Ismaili yang di dalam eh, kitabnya I'tiqad A'immatul Hadis yang halaman 51 beliau mengatakan wa khalaqa au khuliqa Adam alaihi salam bi yadihi wa yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha bila i'tiqadi kayfa yadahu id lam yantiq kitabullah taala fihi bi kayf ya Abu Bakar Al-Ismaili di dalam kitabnya beliau mengatakan dan diciptakan Adam alaihi salam dengan tangan Allah dan kedua tangan Allah terbuka. Maksudnya adalah yunfiqu kaifa yasha. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian beliau mengatakan bila i'tiqadi kaifa yada tetapi tanpa meyakini bagaimana kedua tangannya. Jadi kita yakini Allah memiliki kedua tangan dan beliau mengatakan tanpa meyakini bagaimana kedua tangannya yaitu tanpa menyerupakan Allah dengan dengan makhluk ya tanpa menyerupakan tangan Allah dengan kedua dengan tangan makhluk. Kemudian dia mengatakan id lam yantiq kitabullah taala fihi bikaif. Karena Al-Qur'an tidak mengabarkan kepada kita tentang kaifiahnya. Ya Al-Qur'an tidak menyampaikan tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana tangan Allah, tetapi hanya menyampaikan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Ya. Dia sebutkan di sini ucapan imam yang lain yaitu Qawam Sunnah Al-Asbahani yang disebutkan di dalam kitab beliau Al-Hujjah atau Al-Hajjah ya majelis 1 halaman 185 beliau mengatakan faslun fi itsbatil yad lillahi taala sifatun lahu yang beliau membuat pasal yang isinya adalah menetapkan tangan bagi Allah sebagai sebuah sifat bagi Allah azza wajalla dan setelah itu beliau yang menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahasanya Allah memiliki tangan. Kemudian beliau mengatakan eh, eh, zikrul bayani min sunnatin Nabi saw. alaihi wasallam ala itsbatil yad muwafiqan litanzil menyebutkan penjelasan dari sunnah Nabi saw atas tetapnya sifat yad ya sifat tangan bagi Allah yang e, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran kemudian setelah itu beliau yang menyebutkan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah SAW yang menyebutkan bahasanya Allah SWT memiliki e, tangan nah baik kemudian setelah itu beliau menyebutkan tiga ayat yang isinya bahasanya Allah memiliki mata sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal dan juga firman Allah wasbir واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا kemudian Allah mengatakan wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir dan Allah mengatakan walitusna'a ala aini walitusna'a ala aini yang artinya wasbir li hukmi rabbik hendaklah engkau bersabar dengan hukum Rabbmu. Fa innaka bi'ayunina karena sesungguhnya engkau dengan pandangan kami atau dengan mata kami. Itu diawasi dan dilihat dengan mata Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Dan kami bawa dia yaitu Nabi Nuh alaihissalam ala dhati alwahin wa dusur, Ia di atas kapal yang terdiri dari alwah yaitu papan-papan kayu dusur dan terdiri dari paku artinya kapal tersebut yang terdiri dari papan dan juga paku yang mengikat atau yang bukan atau papan tersebut tajri bi Yunina ya kapal tersebut berjalan bi Yunina dengan mata kami itu maksudnya adalah dengan penjagaan Allah swt. jazaan liman kana kufir sebagai balasan bagi orang yang dikufuri yaitu eh, yaitu Nabi Nuh alaihissalam karena beliau alaihissalam ya didustakan oleh orang-orang eh, eh, oleh kaumnya. Maka Allah SWT membalas beliau, memberikan balas kepada beliau, diselamatkan beliau dari banjir yang besar, yang dibawa beliau di atas kapal yang terdiri dari papan kayu dan juga dari uh, dusur yaitu terdiri, terdiri dari paku-paku. Kemudian walitusna'a ala aini. Ya dan supaya engkau diperbuat di atas mataku. Maksudnya adalah di sini Nabi Musa alaihissalam ya ketika eh, Allah SWT menjaga beliau ya sejak beliau masih bayi. Ya menjaga beliau sejak beliau masih masih bayi. Diperintahkan e, ibunya untuk membuang beliau ke sungai karena saat itu Fir'aun ya dia e, membunuh setiap anak-anak atau setiap anak laki-laki Bani Israel. Ya setiap ada anak laki-laki e, Bani Israel maka dibunuh. Ya ketika e, Nabi Musa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya maka Allah mengilhamkan kepada ibunya untuk membuang atau melempar Nabi Musa di atas ke, ke sungai itu dengan dengan tabut ya dengan uh, sebuah kotak kayu yang ditaruh Nabi Musa alaihissalam ya di dalamnya kemudian dilempar ke sungai dan ini semua dengan penjagaan Allah azza wajalla yang sampai di uh, ditemukan oleh keluarga uh, Fir'aun kemudian uh, Allah swt menjadikan uh, Musa ya disenangi oleh keluarga Fir'aun yang disenangi oleh keluarga Fir'aun dan ini adalah penjagaan Allah kepada nabinya. ya Allah jadikan ya keluarga Firaun yang ini sebenarnya adalah musuhnya. Tapi dijadikan saat itu hatinya cinta dan senang dengan Musa. Ya, sehingga dia mau mengambil Musa. Ya, dan dijaga oleh Allah, dikembalikan kepada ibunya. Yang saat itu dicarikan eh, seorang wanita yang bisa menyusui tetapi ternyata tidak ada yang cocok dengan bayi ini ya semuanya tidak ada yang cocok dengan bayi ini sampai akhirnya uh, Musa yaitu uh, uh, saudara saudari wanita saudari Musa alaihissalam ya mengabarkan kepada keluarga Fir'aun ya hal adullukum ala man yakfuluh maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang akan me menanggungnya maksudnya adalah keluarga yang akan menanggungnya yang akan mengurus persusuannya dan seterusnya Akhirnya dikembalikanlah Musa kepada ibunya. Ya kaya taqarra ainuha wala tahzan supaya ibunya ini menjadi sejuk hatinya, yang sejuk matanya dan supaya dia tidak sedih. Ya, dan Allah SWT Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Walitusna'a ala aini. Allah lakukan itu semua yang dilakukan itu semua kepada Nabi Musa alaihissalam ya eh, ala aini yaitu dengan di atas Eh, eh, di atas mata Allah maksudnya adalah dengan dengan uh, penjagaan dari Allah ya dan dengan penglihatan dari Allah azza wajal Dan tiga ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah swt di antara sifatnya adalah al-ain. Bahwasanya Allah memiliki mata dan ini adalah sifat dzatiyah khabariyah. Ini adalah sifat zatia bagi Allah swt yang telah tetap ya di dalam Al-Qur'an Demikian pula di dalam sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu kewajiban kita dalam ini bahwasanya Allah SWT memiliki dua mata yang se, yang se, sesuai dengan keagungan Allah yang tidak serupa kedua mata Allah dengan mata makhluk dan tidak boleh kita menyerupakan mata Allah dengan mata makhluk karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' Wahuwa sami'un basir tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia Allah SWT adalah zat yang maha mendengar Lagi maha, maha melihat Ya, jadi Allah SWT memiliki dua mata Dan kewajiban kita dalam meyakini hal tersebut tanpa mentasbih Ya, tanpa me menyerupakan mata Allah dengan mata makhluknya Baik Ada sebuah hadis Nabi SAW yang sahih Yang menyebutkan bahasanya Allah memiliki sifat ini yang di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika beliau membaca firman Allah Inna Allaha kana sami'an basira Ketika beliau mengatakan Ia membaca firman Allah Inna Allaha kana sami'an basira Sesungguhnya, mata, sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha mendengar lagi maha maha melihat Kemudian Fawada'a ibhamahu ala udhunih Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan jempolnya di atas telinganya. Wallati taliha ala ainihi dan beliau meletakkan jari yang setelahnya yaitu yang setelah jempol jari telunjuk di atas kedua matanya. Ya ketika beliau membaca ayat ini innallaha kana samian basira kemudian beliau melakukan eh, seperti yang disebutkan dalam eh, hadis ini meletakkan jempolnya di atas telinga beliau dan meletakkan jari telunjuknya di atas kedua mata beliau. Maksudnya apa di sini? Maksudnya beliau ingin menyebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat ini secara hakikat. Dan bahwasanya Allah SWT melihat ya dengan dengan matanya. Dan ini adalah menunjukkan bahwasanya sifat ini adalah benar-benar hakikat, bukan majas. Dan bukan maksud beliau ingin mentasbih Ya bukan maksud beliau ingin menyerupakan Allah dengan makhluknya bukan. Tetapi hanya ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah SWT benar-benar memiliki sifat ini. Allah SWT maha mendengar dan Allah maha melihat yaitu dengan kedua matanya. Maha melihat dengan kedua matanya sebagaimana dalam eh, dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Baik. Ibnu Khuzaimah yang tadi kita sebutkan beliau termasuk eh, ulama mazhab Syafi'i beliau mengatakan fawajibun ala kulli mu'minin ay yuthbita li khaliqihi wa bari'ihi ma thabbata al khaliqul bari'u li nafsihi min al ain ya beliau mengatakan wajib bagi seorang yang beriman untuk menetapkan bagi penciptanya ya bagi penciptanya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya minal ain berupa mata. Ya ini diucapkan oleh Ibnu Khuzaimah beliau mengatakan wajib ala kulli mu'min, wajib bagi setiap orang yang beriman untuk menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan bagi dirinya sendiri minal minal ain berupa mata. Kemudian beliau mengatakan wa ghairu mu'min yanfi 'anillahi tabaraka wa ta'ala ma qad Allah fi tanzilihi bi Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ja'alahu Allah mubayyinan anhu azza wa jal azza Kemudian dimatakan mengatakan adapun orang yang tidak beriman apa sikapnya? Maka dia menafikan dari Allah apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau orang yang beriman menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah sifat al-ain, sifat mata. Adapun orang yang tidak beriman, maka dia yang fi'anillah. Ya, dia menafikan dari Allah apa yang Allah tetapkan. Allah mengatakan demikian, menetapkan sebuah sifat, kemudian dia menafikan. Ini adalah sikap orang yang tidak beriman. Bibayani Nabi SAW dengan penjelasan Nabi SAW yang Allah telah jadikan beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayyinan anhu sebagai penjelas terhadap apa yang datang dari Allah azza wajalla. Baik. Ya, dengan demikian kita sudah uh, menyelesaikan uh, penjelasan dari ayat-ayat uh, e, -ayat, sebagian ayat-ayat sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan bahasanya Allah SWT ya diantaranya Allah memiliki sifat wajah Allah SWT memiliki sifat uh, kedua tangan dan rasanya Allah SWT e, memiliki kedua e, dua mata dan semuanya harus kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jal sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal tidak boleh kita serupakan dengan makhluk dan juga tidak boleh kita takwil dan tidak boleh kita uh, e, takdir yaitu kita nafikan ya sifat-sifat tersebut dan sikap kita sebagai orang yang beriman sekali lagi adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih ya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhum. Nah, baik. E, setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. E, masih ada waktu 9 menit sampai e, azan. mampu merayakan malam tahun baru dengan meniup trompet sebagai seorang muslim. Kaum muslimin telah Allah SWT berikan dua hari raya. Dan tidak ada hari raya yang ketiga. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Ini adalah dua hari raya bagi kaum muslimin. Adapun hari raya yang lain maka ini tidak disyariatkan termasuk diantaranya merayakan malam tahun baru ya ini tidak disyariatkan dan malam tahun baru yang masehi adalah uh, memperingati kelahiran ya kelahiran Nabi Isa al-Masih yang memperingati kelahiran Nabi Isa al-Masih ya dan ini tidak disyariatkan ya adapun kaum muslimin maka mereka telah memiliki kalender hijriah ya kalender hijriah ya yang ya, ini adalah kalender bagi kaum muslimin awalnya adalah di, di, diambil atau diawali dengan tahun hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. tidak boleh seorang merayakan ya baik eh, kalender hijriah maupun kalender masehi. Dua-duanya tidak disyaratkan untuk dirayakan. Meniup trompet juga demikian. Karena trompet ini bukan syiar agama Islam, tetapi trompet adalah syiar orang-orang Yahudi. Yang mereka eh, menggunakan trompet ini untuk untuk eh, menunjukkan masuknya eh, ibadah mereka itu dengan menggunakan trompet. Adapun orang Nasrani maka menggunakan e, eh, lonceng. Adapun kaum muslimin maka eh, menggunakan adan ya eh, dalam dalam menunjukkan masuknya waktu ibadah yaitu waktu sholat mereka. Nah, Bagaimana hukum menjual trompet untuk perayaan tahun baru? Apakah Islam membolehkan? Dan apakah berkah? Apakah termasuk tasyakum? Tidak boleh ya kita menjual trompet tersebut untuk perayaan eh, orang-orang uh, kafir ya perayaan tahun baru tersebut uh, dan uh, di dalam sebuah hadis atau di dalam ayat Allah mengatakan wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu al-ithmi wal 'udwan. Janganlah kalian bertawun di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian bertawun, janganlah kalian bekerja sama di atas dosa dan juga permusuhan tidak kita e, menjual trompet e, tersebut di dalam perayaan tahun baru dan e, Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa min Berarti siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk dia termasuk mereka ya dan ini adalah ancaman bagi orang yang bertasyabuh dengan selain kaum muslimin bertasyabuh dengan orang-orang kafir di dalam ibadah mereka atau membantu mereka di dalam perayaan-perayaan mereka. Nah, karena umrah yang kedua kali mereka yang lebih utama badan umrah untuk orang tua yang sudah meninggal Atau umrah untuk diri sendiri yang kedua kali Boleh dua-duanya boleh dilakukan Seandainya dia mau umrah Untuk dirinya sendiri Maka dia tidak berdosa Ya, karena tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengumrahkan orang lain Ya seandainya dia mau menambah pahala untuk dirinya sendiri, dia mengumpulkan diri sendirinya boleh. Dan seandainya dia ingin berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian mengurangkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka ini juga baik. Maka ini juga baik dan e, pahala umrohnya akan diberikan kepada orang tua, sedangkan dia sendiri akan mendapatkan pahala ihsan, yaitu pahala berbuat baik kepada orang lain. Adapun pahala umrah maka diberikan kepada orang tuanya. Nah. Apakah yang dimaksud dengan wajah Allah pada ayat yang dinukilkan oleh penulis? Wajah Allah maknanya makhluk Wajah ini maklum maknanya. Tetapi keifiyahnya bagaimananya ini yang kita tidak tidak tahu. Dan beriman dengan bahwasanya Allah memiliki wajah ini wajib dan bertanya, ya bagaimana wajah Allah ini adalah perkara yang bina, Yang perkara yang baru. Tidak boleh kita bertanya bagaimana wajah Allah. Karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana wajah Allah. Yang oleh karena itu Imam Malik ketika beliau e, didatangi oleh seseorang ya dan berkata Ar-Rahmanu al 'arsy istawa yang membaca ayat Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Kaifa istawa? Wahai Imam, yaitu Imam Malik, Allah mengatakan Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana Allah beristiwa? Maka Al-Imam Malik saat itu berubah wajahnya. Ya, mendengar pertanyaan yang kurang beradab ini, yaitu bertanya bagaimana Allah beristiwa. Kemudian beliau mengatakan al istiwa ma'lum. Al-istiwa itu adalah ma'lum, maksudnya adalah ma'lum makna, Ya, manusia atau orang yang telah belajar Arab mengetahui makna istiwa. Apa makna istiwa itu adalah sesuatu yang yang ma'lum. Ya. Kemudian beliau mengatakan wal kayfu majhul. Tetapi bagaimananya tidak diketahui. Allah hanya mengabarkan Allah beristiwa tetapi Allah tidak mengabarkan bagaimananya. Al kayfu majhul wal iman bihi wajib dan beriman dengan hal ini yaitu bahwasanya Allah beristiwa itu adalah wajib. wasu'alu anhu bid'ah dan bertanya tentang bagaimananya ini adalah sebuah bid'ah tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika Allah mengabarkan bahwasanya Allah memiliki wajah, ya wajah ini maknanya maklum, ya sesuatu yang jelas maknanya. Semua orang tahu apa itu makna wajah. Tetapi bagaimananya kita tidak tahu. Dan beriman dengan bahwasanya Allah memiliki wajah adalah wajib dan bertanya bagaimananya adalah sesuatu yang bid'ah tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana niat badal umrah? Niat ini ada di dalam hati. Seandainya kita melakukan umrah nanti, ya, dan kita niat di mikot dan niatnya umrah saya ini adalah untuk orang tua saya. Oh. Nah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada di dalam hati. Seandainya seseorang ketika di mikot nanti yang niatnya adalah ingin mengumrohkan kedua orang tuanya atau e, mengumrohkan bapaknya atau mengumrohkan ibunya salah satu di antara keduanya, maka yang penting niatnya dalam hati adalah yang melakukan umroh tersebut untuk bapaknya atau untuk ibunya. Ya, ini adalah niat itu berada di dalam hati. Kehendak kita itulah yang dinamakan dengan niat. Kehendak yang ada di dalam hati itulah yang dinamakan dengan dengan niat. Sambil mengucapkan labbaik Allahumma umrah an fulan. Labbaik Allahumma umrah an fulan. Ya, dan ini adalah dinamakan talbiyah dan tidak dinamakan dengan niat. Jadi niat yang ada di dalam hati tadi. Kehendak kita untuk melakukan sesuatu itulah yang dinamakan dengan dengan niat. Adapun ucapan kita labbaik Allahumma eh, labbaik Allahumma umratan an fulan maka ini adalah dinamakan dengan talbiyah. Dan talbiyah hukumnya sunnah. Adapun niat di dalam hati maka ini hukumnya rukun di antara rukun-rukun umrah. Seandainya seseorang sudah niat di dalam hati dan dia lupa tidak mengucapkan labbaik Allahumma umratan an fulan maka umrah yang dilakukan sah karena mengucapkan talbiyah ini hukumnya sunnah. Mengatakan labbaik Allahumma umrah atau mengatakan labbaik Allahumma umrah fulan ini hukumnya sunnah bukan merupakan rukun di antara rukun-rukun umrah. Yang merupakan rukun adalah niat yang ada di dalam hatinya. Nah. Apakah bertawasul dengan amal soleh yang terbaik dari dirinya akan menghilangkan pahala tersebut? Tidak. Yang menghilangkan pahala apabila dia Eh, menyebutkan amal solehnya kepada manusia dengan maksud untuk riya dengan maksud untuk sum'ah ya bukan ta'ala menyebutkan amalannya kepada manusia ya dengan maksud untuk riya ya untuk menunjukkan bahwa dirinya melakukan ini dan itu ini yang yang bisa mengulangi, mengurangi pahala dan bahkan bisa menghilangkan pahala. Adapun seseorang menyebutkan itu di hadapan Allah dan tawasul dengan menyebutkan amal solehnya di hadapan Allah sebelum berdoa. Maka ini adalah tawasul yang disyariatkan. Ya Allah menyebutkan ucapan hamba-hambanya yang soleh. Yang mereka mengatakan, Alladhi akuluna Rabbana amanna faghfir lana dunubana. Ya, mereka mengatakan Rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wahai Rabb kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Mengucapkan ini kepada siapa? Kepada Allah. Rabbana innana amanna, wa kami telah beriman. Yang menyebutkan bahasanya mereka beriman. Dan ini maksudnya bukan, tentunya bukan sombong kepada Allah Azza wa bukan ria kepada Allah, bukan sumah kepada Allah. Bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan imannya. Ya Allah kami telah beriman. Apa yang datang darimu kami telah benarkan kami telah imani. Faghfir lana dzunubana maka hendaklah Engkau mengampuni dosa kami. Ya sebelum mengatakan faghfir lana dzunubana maka menyebutkan imannya dan ini adalah tawasul yang disyariatkan yaitu dengan menyebutkan iman dan juga amal soleh. Di dalam ayat yang lain Ya Allah menyebutkan tentang ucapan orang-orang yang beriman yang mereka mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna wahai kami sesungguhnya kami mendengar penyeru yang mendengar penyeru yang berkata kepada kami an aminu bi rabbikum hendaklah kalian beriman kepada Rabb kalian fa amanna maka kami beriman Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian setelah itu mereka mengatakan, Ya Allah, maka ampunilah dosa kami. Ya dan hapuskanlah dosa-dosa kecil kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya al-abrar. Perhatikan, ya mereka sebelum berdoa menyebutkan bahwasanya ya Allah kami mendengar ada orang yang menyeru yang mengajak kami untuk beriman maka kami beriman dengan dalam bertawasul dengan menyebutkan iman dan juga amal soleh menyebutkan ini di hadapan Allah azza wajalla ya kemudian setelah itu baru meminta kepada kepada Allah jadi yang seperti ini tidak mengurangi pahala dan dia adalah termasuk tawasul yang disyariatkan yaitu seseorang bertawasul kepada Allah di dalam berdoa dengan menyebutkan iman dan juga amal solehnya. Nah. Apakah mengucapkan selamat Natal adalah pembatal syahadat? Kalau dia mengucapkan ya selamat Natal kepada uh, orang lain, ya kepada orang Nasrani, dan maksudnya bukan ridho dengan kekufurannya, ya bukan senang dengan kekufuran yang dia lakukan, tapi mungkin menganggap ini adalah uh, adat, yang menganggap ini adalah kebiasaan, tetapi tidak ada perasaan yang senang dengan kekufuran yang mereka lakukan, maka ini adalah maksiat dan tidak sampai membatalkan keislaman seseorang. Ya, dan ini adalah sebuah kesalahan, ya sebuah maksiat tidak boleh seorang muslim melakukannya. Ya jangan dia mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Adapun apabila dia ucapkan itu ya dan di dalam hatinya ada kecintaan terhadap kekufuran yang mereka lakukan, ya maka ini dikhawatirkan bisa membatalkan syahadat yang sudah dia ucapkan ya karena meridai kekufuran di dalam kufur. Ya dan e, orang-orang e, Nasrani mereka meyakini bahasanya Nabi Isa adalah anak Allah atau mengatakan bahwasanya Isa adalah Allah ini adalah kekufuran ya Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu Allaha huwal masih ibnu maryam sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah adalah ibnu maryam adalah Nabi Isa di dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu Allaha thalithu thalathah dan sungguh telah kufur ya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu di antara tiga. Yang satu di antara tiga Tuhan. Ada ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Ya, ini adalah hukumnya adalah kufur. Lalu dia mengucapkan selamat dan maksudnya adalah meyakini kekufuran mereka dan mencintai kekufuran mereka, maka ini dikhawatirkan bisa mengeluarkan dia dari Islam dan membatalkan syahadatnya. Nah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Allah taala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.